Masih kita membahas tentang ilah-ilah yang menghalangi isim dari sorf. Ya. Telah dijelaskan bahwasanya isim itu terhalang dari sorf ketika padanya ada dua ilah. Yang pertama adalah ilah yang kembali kepada lafaz. Ada berapa ilah yang kembali kepada lafaz? Nah, Enam sebutkan yang pertama ziyadah alif al nun Hah? Oh, majma Apa? Irfa' sawtak apa? Waznul fi'l adl ta'nif apa? Tarkib masjid. Iya. Adapun illah yang kembali kepada makna hanya ada berapa? Dua yaitu alamiah dan waswiyah. Kemudian juga isim itu terhalang dari sorf ketika padanya ada satu illah yang menduduki posisi dua illah. Apa saja? Yang pertama, sehomental jumur. Yang kedua, taknis fil alif. Dan sekarang kita masuk ke yang berapa? Yang kedua ya, dari illah yang kembali kepada lafad ya. ya. Telah disebutkan bahwasanya illah yang kembali kepada lafad ada enam. Sudah kita lewatkan. Di antaranya ujmah, tambahan alif dan nun, tarkib. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang ilah yang kembali kepada makna asifah. Ilah yang kembali kepada lafaz yaitu alamiah menghalangi isim dari sorof bersama enam ilah yang lain. ataupun ilah yang kembali kepada makna sifat ini menghalangi isim dari si dari sorof bersama tiga ilah yang lain. Wa amma sifatu fatamna'u ma'asala ma'a thalathati asya'a. sifat maka sifat menghalangi isim dari sorof bersama tiga ilah yang lain. Ya, tadi kalau pada alamiah menghalangi isim dari sorof bersama enam ilah ya. Kalau pada sifat menghalangi isim dari sorof bersama tiga hal ataupun tiga ilah yang lain. Yang pertama ma'al adli bersama adl yaitu keluarnya isim dari bentukan aslinya. Telah kita lewatkan bahwasanya adl ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama adl yang hakiki, yang kedua adl yang takdiri di mana saja terjadinya adil yang hakiki itu pada sifat ya seperti lafaz uhad sampai usyar ataupun mauhad sampai ma'syar juga ditambahkan al ukhor ya juga ukhor dan ams kemudian di mana saja terjadinya adil yang sifatnya takdiri pada eh, pada alam alam nama-nama seperti apa Umar dari Amir kenapa disebut dengan adalah yang sifatnya takdiri pada contoh Umar Zufar karena Hah? Para ahli nahu mendapati isim-isim tersebut dalam keadaan apa? Mamnu' minas sarf dan tidak mendapati padanya illah. Hanya ada padanya satu illah saja itu apa? alamiah. Kalau dibiarkan seperti ini, maka akan merusak kaidah mereka, ya kan? Sehingga dicarilah ya, ilah yang pas kira-kira apa yang dekat. Maka ditakdirkanlah ilah pelengkap tersebut yaitu apa? Adil. mal adil kama taqaddam fi masna wa thulatha. Jadi wasfiyah menghalangi isim dari sorof bersama adil sebagaimana yang telah lewat pada contoh masna, sulasa. Ja'al kaum masna ataupun sulasa. Ya. Masna diadalkan dari apa? Isnain isnain. Sulasa dari salasa salasa. Ya, minal adad al-mukarrar dari bilangan yang diulang. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui faedahnya, yaitu untuk apa? Meringkas ya. Jal kaum isnain isnain lama, tapi masna cukup. Ya. Dan Arabnya apa di situ? Hal. Ya. Jal kaum masna, al kaum fa'il masna halnya. Wa ma'al alif wa nun juga sifat menghalangi isim dari sorf bersama alif dan nun. Bisyarti an takuna sifatu ala wazni fa'lan dengan syarat agar sifatnya itu di atas wazan fa'lan. Fa'lan dengan fathah fa'nya. Wala yakunu mu'annathuhu ala wazni fa'lana. Dan agar mu'annasnya, agar mu'annasnya tidak di atas wazan fa'lana. Jadi tidak semua sifat yang ada alif lam dan nun eh, yang ada alif dan nunnya kemudian dia mamnu min tidak khusus ya sifat yang di atas wazan apa? Fa'lan. Dan muannasnya bukan fa'lanah, tapi fa'la ataupun yang lain. Yang jelas muannasnya bukan fa'lanah. Contohnya sakron. Apa artinya sakron? Orang yang mabuk. Ya. Fa inna mu'annasahu sakro. Sesungguhnya mu'annasnya sakron adalah sakro maka dia sakron waru munsorif. jaa sakronu Ra'itu sakrona Marortu bi sakrona ya. wanahu dan contoh yang lain adalah nadman wanahu titik ya tadi wanahu nadman munsharifun li'anna mu'annasahu nadmanah idza kana minal munadamah adapun contoh nadman ini sifat kan Padanya ada tambahan alif dan nun. Tapi munsorif nademan ini. Berbeda hanya dengan sakron. Kenapa? mu'anna mu'annasahu nademanah? Karena mu'annasnya ada tak marbutohnya. Nademanah Bukan nadema. Idza kana minal munadamah ini apabila nademan diambil dari kata munadamah. Munadamah duduk-duduk untuk minum. Nademan mananya nadim, teman minum. Ya. Tapi kalau nadiman diambil dari nadim, an-nadim bukan dari munadama Kalau munadama tadi, ya teman duduk, minum. munadama berarti duduk-duduk untuk minum. Kalau nadiman orangnya, maknanya nadim. Teman, minum. Nah, adapun kalau nadiman diambil dari kata nadima, an-nadim yang berarti penyesalan, maka mu'anasnya nadma. Maka ini gharmun sorif. Ya, kalau nadman dengan makna orang yang menyesal itu apa? Ghair munsharif. Kenapa? Karena muannatsnya nadma tanpa tak marbutoh. Adapun kalau nadma diambil dari kata munadamah yang maknanya apa? Duduk teman untuk minum, duduk-duduk untuk minum. Maka ini apa? Munsharif. Ya, karena muannatsnya nadma. Nah. Ya. Bisa Difahami ini? Ya. Wa ma'a waznil fi'li bi syarti an takuna ala wazni af'al. Dan juga sifat bisa menghalangi isim dari sorof bersama wazan fi'il. Bi syarti an yakuna ala wazni af'al. Dengan syarat agar wazan fi'il tersebut di atas wazan af'al. Tidak semua wazan. Hanya wazan af'al. Ya. Yeah wa alla yakuna muannatsuhu bitta dan agar jangan muannasnya dengan ta dan agar muannasnya bukan dengan ta contohnya ahmar ya fa inna muannatsahu hamra contohnya ahmar ini ahmar adalah sifat ya yang kemerah-merahan di sini ditambahkan dengan apa wazan fi'il yaitu af'al kemudian muannasnya bukan dengan ta Ya, muanasnya hamra bukan ahmarah. Maka ini apa? Ghairu munsharif. Ya. Apa contohnya? Hadza qalamun ahmar. Ya. Hadza qalamun ahmaru. Ishtaraitu qalaman ahmara. Kalau marar itu kurang pas ya. Apa berarti ganti? Mausufnya diganti apa? istara itu ataupun marortu atau nazortu ya. nazortu ila ila qalamin ahmara gitu kan. Mamnu min sarf. Dia sifat di situ. Muannasnya hamra. Ya. Adapun contoh armal, armal apa artinya armal? Hah? Janda. Itu mensorif. Lianna mu'annasahu. Karena kenapa? Kau mensorif padahal dia sifat. Kemudian di atas wazan af'al. Dia mensorif karena mu'annasnya dengan tak. Kalau armal berarti duda ya. Kalau armalah dengan tak marbutohnya. Keliru tadi. Armal duda. Ya, kalau janda armalah. Lianna mu'annasahu. Karena mu'annasnya armalah. Ya apa dalam hadis as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Iya. Orang yang berupaya membantu para janda wal miskin kal mujahid fi sabilillah seperti orang yang berjihad, berjihad di jalan Allah. Wa yajuzu sarfu ghairul munsarif litanasubi ka qira'ati nafi'in salasilau wa aghlala. Iya wa qawarira wa qawariran qawariran Ya. Jadi boleh pula untuk mensorf, mentanwin isim yang ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Litanasubi dalam rangka keselarasan dalam kiroah. Jadi keselarasan dalam kiroah itu adalah perkara penting di sisi kuro. Sehingga sebagian kori membaca contoh salah sila Ya, seperti di sini sebutkan seperti kiroah nafi' kiroahnya nafi' membaca salah sila dengan tanwin salasila silau aghla lau sa'ira. Ya, dengan ini ya dengan ditanwinnya sila maka selaras semuanya tanwin semua. Ya. Juga kawariro Ya, yang dibahas kawariro yang pertama yang kedua. Hah? Kawariro yang mana? Apa ayatnya? Hah? Hah? Apa ayatnya? Hah? Coba disebutin ayatnya apa? Surat, hah? Iya. Wa yuṭafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddah jadi qawariro yang pertama tanwin jelas sudah. Yang kedua itu pada kiroah yang kita baca itu tanpa tanwin. Tapi dalam kiroah yang lain, ya kiroahnya nafi itu juga sama. Mentanwin kiro apa kawari yang kedua untuk menyelaraskan dengan yang sebelumnya. Ya. Oiskona kayak sang apa tadi? Yutofu alaihim bi aniyati min fiddati wa akwabin kanat qawariran qawarira. Ya. ya wali darurati syi'ri dan juga karena darurat syair juga boleh yang seharusnya tidak bisa dimasuki saraf kemudian saraf ya namanya darurah ya. ya selesai dengan ini pembahasan tentang apa al ismul yang sorif isim yang tidak munsorif ya. silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan ada yang belum paham jenis nama dalam bahasa Ajam. Iya. Masih ingat nggak mana Ajam itu apa? Iya. mana ujumah Ya, antakun al kalimah min wab'il ajami. Ya. Kemudian apa syaratnya? Syarat dari kalimat yang ajam itu khairun munsorif. Ada berapa syarat? Syarat yang pertama apa? An takuna alaman fil ajamiyah. Yang kedua, ya an takuna zaidan ala salas. Ya, ala salasa. Jadi tidak semua isim yang dinukilkan dari bahasa ajam itu hormon sorif. Ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, agar alam tersebut ataupun agar kalimat tersebut adalah alam ataupun nama pada bahasa ajamnya ataupun apa? Bukan alam. Tapi ketika dipindahkan ke dalam bahasa Arab langsung dijadikan sebagai alam, belum digunakan untuk penggunaan yang lain. Belum didofahkan, belum dikasih alif lam, belum digunakan sebagai isim jenis, maka dia juga sama. Ya, sebagaimana ketika dijadikan sebagai alam pada bahasa ajamnya. Yang kedua, agar nama tersebut lebih dari tiga huruf. Ya. Adapun kalau nama tersebut diambil dari bahasa ajam dan dia sebagai jenis pada bahasa tersebut kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab tidak langsung dijadikan sebagai nama maka ini apa? Munsorif contohnya apa? Lijam. Ini kan nama lijam. Nama apa itu lijam? Nama kekang kuda. Ya, kenapa dia munsorif? Ya karena ya dia pada bahasa ajamnya bermana apa? isim jenis. Ya. Kemudian apa? Kolun ya itu ya. Kolun. Kolun itu musorif atau bukan musorif? Para contoh kolun. Ghair munsorif ya. Kenapa? Padahal dia pada bahasa jamnya isim jenis kan mana jayid. Kenapa dia ghair munsorif? Ya, karena diambil dari bahasa jam langsung digunakan sebagai nama, nama kiroah. Adapun di jam tidak langsung dijadikan sebagai nama. Iya. Kemudian pada contoh Nuh, Hud, itu kenapa mensorif padahal diambil dari bahasa jam? Karena ya, terdiri dari tiga huruf. Sebutkan nama-nama nabi yang mensorif apa saja terkumpul dalam ucapan apa sun syamlah sun syamlah apa artinya sun syamlah Hah? Sona ya sunu sun. Jagalah syamlah persatuan. Ya. bab berikutnya tentang an-nakirah wal ma'rifah, tapi waktunya tinggal 5 menit. Hafalan tadi sampai selesai ya? Ya. Wali tuh syair dari situ. Belum. Sudah. Belum. Ya, kita manfaatkan untuk ini aja. Soal-soal barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanggung kalau masuk ke bab berikutnya. An-nakirah wal ma'rifah. kan sebelumnya? Coba dicek lagi. Apa? Iya. Ya. Kan artinya sifat tuh. Dua dua. Iya, Bukan maknanya sifat dalam istilah nahu. Ya, sifat na'an bukan. Sifat maknanya saja, maknanya. Ya. Paham kan sifat mananya telah kita lewatkan? Madalla ala ataupun madalla ala ma'nan qaimin li ghairi, apa yang menunjukkan makna yang tegak untuk yang lain. Ini mana yang sifatnya umum, sifatnya bukan sifat mausuf, ya. Kalau pada contoh tadi kan kita sebutkan i'rabnya ya jaa al-qaumu matna matna sebagai apa hal. Ya, itu i'rabnya. Ya yang kita maksudkan dalam pengertian asifah di sini bukan dalam bahasa apa ilmu nahu tadi tapi maknanya secara logoh yaitu apa yang menunjukkan kepada makna yang tegak pada yang lainnya tanpa yang lainnya enggak jelas gitu loh Ya dia datang kadang sebagai khobar Ya kadang sebagai khobar Kalau itu dalam surat Fatir Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' i'rabnya ya apa Hah? Apa? Apa tadi? Hmm. Uli ajnihatin memiliki sayap-sayap masna wasulasa warufa Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Apa sebagai apa? Kalau ajinihah mudofilai uli ajinihatin Apa? Eh? Sudah pernah kan sampaikan kan ya? Rasanya bisa digunakan sifat ya dalam bentuk ada ini untuk tiga untuk tiga perkara sebagai khobar sebagai hal satunya lagi masih ingat nggak apa apa ki ya PR <laughs> sudah habis waktunya insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa assalamualaikum